akalnya Pak Misalnya akalnya pada ciut, akhirnya percaya. Tuh, urusan karomah wali bisa melihat-lihat ini nggak sembarangan nih ngomong. Kita juga nggak boleh sembarangan ngomong kepada umum. Kalau kecuali kalau kita anggap orang umum ini sama-sama yang kita percaya dengan karomah. Kalau nggak percaya jadi jadi jadi apa jadi dosa, jadi dosa. Itu cek karomah wali. Eh dia nggak percaya. Namanya karomah. Kalau nggak percaya sama ini, nggak jadi kafir, nggak jadi kafir. Tapi kalau nggak percaya sama karomah ini kafir. Kalau nggak percaya sama karomah, kafir. Sama halnya nggak percaya mukjizat. Sama halnya nggak percaya sama mukjizat. Ya, mukjizat dan karomah kan bedanya cuma mukjizat bagi nabi, karomah bagi wali. Ya. Kalau irkhas bagi orang biasa, Ya. Kalau yang jadi calon nabi, irkhas nabi Calon nabi. Ini nabi sebelum dia diberikan mukjizat irkhas nabi Kalau orang biasa mauna, ya. Mauna. Kalau yang iman kaga tapi hebat itu disebut istidrak. Laisu lahum bimu'minin. Mereka pasti nggak beriman. Ya, beriman kalau saya ceritain begini-begini, tapi nggak beriman. Fakul tu lalu aku tanya kepada Abdullah itu. As'aluka billah, saya bertanya demi Allah, illa ma akhbartani bi syai'in min Tolong berikan kabar kepadaku lagi sesuatu daripada itu yang lain maksudnya. Ada ilahnya sih. Jadi ilah kalau ada di belakang dema Kalau ini nggak dema konyong-konyong. Melainkan kabarkan kepadaku apa sesuatu daripada itu yang lain maksudnya minta. Fagola lalu Abdullah bin Saleh berkata, Ma min waliyin ta'ala sahhat wilayatuhu illa illa wa huwa yahduruha baladah fi kulli lailatin jumlatin jum'atin la yata'akhkharu anhu. Dia bilang dia adalah wali Allah sah kewaliannya melainkan wali itu hadir ke ini negeri setiap malam Jumat. Jadi wali itu hadir ke Mekah itu setiap malam Jumat. Ya, sah kewaliannya itu. Turu-turu dia itu. Yang udah meninggal kumpul di arah aulia. Ya aulia ada yang kumpulannya. Oh. Yang itu kadang-kadang ngumpul juga gitu. Tapi ya. kiri, dia senyum, waalaikumsalam. Ke orang, ke orang tu? Kalau orang yang tak percaya, ke orang apa itu? Salam jawab salam sendiri dia, yang yang jawab. Tahu dia kalau dia modal begitu. Waalaikumsalam. Ahlan, sahlan, mahabbah. Begitulah kita. Ahlan. Ya. Kalau kita kalau kita belum sampai wali, kurang-kurang begitu. Sok banget kali. Kalau dia nggak dibuat-buat, kelihatan orang yang dibuat-buat sama yang dibuat-buat. Kelihatan. bulan pusing emang fokus. Kalau dia lagi lagi sedang kedatangan tamu-tamunya para wali, rumahnya berdiri, berdiri, awas tuh. Lagi duduk dia. Jadi memang tidak dilakukan lagi. Kewaliannya alhamdulillah Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. La yata'akharu anhu enggak enggak pernah terlambat. Tuh. Setiap malam Jumat, wali datang nggak pernah terlambat. Wabogang pamagang hahuna liat liman arahu Maka diam saya di sini lantaran saya melihatnya salah seorang wali daripada wali-wali tadi. Kan Aulia setiap malam Jumat ngumpul oh, datang. Maka saya melihat salah seorang wali di situ, maka saya sekarang maunya di sini deh. Lantaran dia ngelihat katanya. Ya, ya adalah melihat wali melainkan wali. Karena nggak kenal wali melainkan wali. Waladat ra'aitu rajulan dan sungguh saya pernah melihat seseorang. Ini cerita di Abdullah misalnya. Juga lunahu Malik bin Gasib al Jabal. Saya melihat seorang yang disebut namanya Malik bin Qasim al Jabali. Jabali nama gunung. Ya. Maka dia dipanggil gelap Jabali uh, dua pegunungan. Waqad ja'a wayaduhu itu. Sungguh dia datang tangannya masih belep, masih belepotan makanan gitu. Kayak habis makan belum dicuci. Fadiltu lahu saya tanya dia, "Innaja garibu ahdin bil akli." Itu kayaknya baru makan. Tapi tangannya belum dicuci masih belepotan apa itu? Belepotan makanan. Ini Malik bin Jasim berkata, Fagana li dia jawab aku, Astaghfirullah. Fa ini mundu usbu'in lam akul. Saya semenjak seminggu belum makan. Walakin ad'antu walidati. Akan tetapi saya barusan kasih makan ibu saya. Seminggu kagak makan. Ini tangan belepotan makanan bukannya habis makan buat diri sendiri, nyuapin emak. Ya. Dirinya kadang makan seminggu, tapi sempat nyuapin. Kalau kita nggak makan siang aja makanan mak kita belah. Oh, oh lapar bener nggak? Mak, makanan ada tinggal sendiri buat bapak lu. Bapak kagak ada bahan. Wah, bapak gimana ya? Allah. Dikasih suapin maknya. Suapin ini tangan bekas ngopi ibu saya. Wa asra'tu. Saya buru-buru. Li al hajar salatan tajri. supaya saya bisa nemuin salat fajar. Wa bainahu wa baina wa bainal mauti dan tempat dia tinggal dengan tempat itu bekas. Ya. Allah tiba yang dia datengin Fis'u mi'atin farsahin bis umi adi parsa. Sejarah 900 parsa, tahu berapa ya satu parsa? Hah? Satu kilo kali ya. Parsa. Saya, eh, saya lupa lagi satu parsa berapa Walhasil jarak antara rumah dia sama tempat yang didatangi buat sholat fajar itu 900 parsa, Bayangin, dia nggak mau ketinggalan sholat fajar hampir nggak sempat cuci tangan. Aku, aku berkata, pengarang nih, ya. Yeah. Wakat sahatu Oh ini apa? Eh, sahal ya. Aku berkata, sungguh aku pernah menyaksikan tasbih dalik kebenaran itu. Kebenaran omongannya orang tadi. Bahwa dia buru-buru. Ya pengen nemuin sholat fajar padahal jaraknya 900 parsah dari rumahnya min syaihi dari syekhku gudbi zaman iya. kutubnya zaman iya, iya, dan sudah iratil irfan mataharinya daerah irfan ya. terkenal Abil Madarib Zainal Abidin ya Bapak yang mulia Zainal Abidin Muhammad Al-Bakri ya. Ya. Muhammadil Bagri ya. Muhammad Bagir orang bilang. Ini ya, Muhammadil Bagir. Muhammad Al Al Bagir kalau banyak orang singkat aja Bagir. Mata Allah itu di ini semoga Allah memberikan manfaat atas panjang ya hidupnya bagaknya Wa Nabi bihi dan memberi manfaat juga buat kita, eh buatnya. Wa bi ini dan dengan doanya. Wa asyarana tahta liwa'ihi dan semoga kita dikumpulin di bawah benderanya. Muhammad Al-Baqi. Wa huwa yaitu ceritanya nih. An-Nasai bahwasanya guruku karena jalisan fi lailatin min layali ramadhan dia lagi duduk di satu malam daripada malam Ramadan ama sittin wa sittin ya wa tis'ini atin tahun 966 ya tahun 666 Hijriah mutawajjihan ila baitillah sambil menghadapkan wajahnya ke Baitullah wa nadhiran ilaihi ngeliatin Ka'bah Wa kuntu ana wa jama'atun min wa ra'ahu Sedangkan saya beserta jamaah daripada pakir-pakirnya nih. Orang-orang miskin dia, ya Allah, wali. Ya murid-muridnya pakir semua wa ra'ahu di belakang beliau, di belakang Muhammad Al-Bagir. Fagama syaikhu radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba guruku itu bangun. Ala hayatil mutawafi'i wal muta'addib. Bangun tapi bentuknya tawadu dan beradab. Bangun yang bangun model untuk begitu. Guru gurunya dilihat. Eh murid lihat guru bangun, bangun. Dia ya, kagak tahu juga. Karena ada yang murid kan yang pengen ngikutin gerakan guru. Karena saking cinta ibu guru, guru bangun nih bangun. Ada yang guru garuk tinggal garuk juga. Kalau di sini sangat meledek. Ada satu tempat, satu tariga, tariga, gurunya apa? Eh, diikutin. Ngapain? Eh, kenapa? Bukan kurang ajar. Pengen ngikutin gerak-gerak guru. Karena kalau tasyabuh sama guru, jadi masuk golongan guru Man Man di kaumin bahwa dipakai itu tuh. Jadi kalau tasyabuh sama guru, udah ada yang begitu. Ya satu tempat. Kalau gurunya begini, dia begini juga katanya. Gurunya zikir, zikir. Gurunya sholat, sholat. Gurunya makan, makan. gurunya tidur, dia tidur. Ya. Jadi tasyabuh. Gurunya bangun, saya bangun juga. untuk semuanya. Wa qumna ma'ahu, kami diri juga. Wa ma ra'ayna 'uruda 'aridun ya, Tapi kami nggak tahu uh, alasan alasan yang datang di diri kenapa itu gitu. Pokoknya guru diri kami diri aja tapi nggak tahu alasannya diri. Wala maji'a wala maji'a hadid jelek. Enggak ada yang kami lihat yang datang seorang pun kepadanya. Kalau orang datang nemuin guru, guru dia wajar deh. Ini kagak yang datang kagak. Alasan apa di diri kami juga nggak tahu. Ikut aja deh. Summa jalasa ba'da sa'ati Lalu gurunya setelah itu duduk, duduk lagi. Fajalasna, kami ikut duduk. Fasa'altu ba'da khawasi ashabina. Lalu saya nanya kepada sebagian sahabat kami yang khawat. Khawat satu yang benar-benar spesialis ya. Yang udah tahu. Khos, yang khusus. Ya. Alladhi kana yang kebetulan bersama kami. Bidalikal waktu. Waktu itu ada seorang sahabat kami yang khawat yang memang orangnya tahu, tahu juga udah sampai mungkin makrifatnya makrifahnya udah tinggi juga. Ditanya, kok guru kita tadi diri kenapa? Ya? Gitu. Kan nih Syekh bertanya tentang tentang berdirinya guru. Bagala kawan saya itu jawab, Inna awliya Allah ya'buduna bihadzal bait. Sesungguhnya para wali Allah hadir di ini, di ini Ka'bah, di ini Masjidil Haram. Ya, wa yastami'una biauliyaillahi. Lalu mereka kumpul bareng-bareng wali yang lain. Makanya gurunya bangun. Tadi guru kita bangun karena saat tadi itu wali-wali pada datang semua. Aulia yang lihat guru-guru dewe. Wahada min dan inilah daripada itu. Tuh maksudnya itu sebabnya tadi itu dikasih tahu. Yeah. Adamallahu lana nab'a bihi bidarain. Semoga Allah menetapkan buat kita manfaat dengan sebab dia itu guru eh, apa namanya Muhammad Al Bagir ya bidarain di dua negeri dunia dan akhirat. Oh, kalau kita udah pernah jabat tangan sama seseorang yang ternyata aulia Allah. Jangan nyangka aulia Allah itu jangan melulu ya Jangan melulu nyangka tuh orangnya ganteng, bajunya cakep, belum tentu. Kadang-kadang kalau saya baca kitab-kitab aulia itu, ada yang punya penyakit kusta. Eh, ini kusta. Atau atau jadinya copot. Kudusnya pada kudisan, Jepur, makannya dari sisa-sisa makanan orang yang dibuang. Ini. Eh, waktu di, waktu ditanya, kenapa nggak berusaha berobat? Saya lebih senang punya penyakit ini. Karena kalau saya senang berarti saya senang dengan perbuatan Allah. Coba model kita ada gak begitu? Jadi wali. Gak ada pengen minta sembuh. Ya, andai kata Allah cabut anggota saya ya syaktan syaktan ya, satu demi satu misalnya saya ini hilang iya. kalau ini memang semua kehendak Allah Subhanahu wa min itu. Makanya ujian itu berat menimpa Nabi, eh Rasul. Kemudian para amsal Nabi, kemudian wali, eh sahabat. Habis sahabat wali, habis wali orang saleh. Turun, turun terus. Makin kuat imannya, makin berat ujian. Jadi kalau kita datang ujian kepada kita, oh berarti satu tanda kita sedang ya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam Anna sayyati tudha'afu fi Makkah kama tudha'aful hasanah. Ingat deh. Kalau kita berangkat ke Mekah, mau umroh, mau haji, jangan yang kita bikin, oh gue beramal di sana amal baik gue dilipat ganda, tapi nggak ingat jahat. Karena kata ulama, dilipat gandakan kebaikan sama sebagaimana kejahatan dilipat gandain. Nanti ada kisah di sini, kalau nggak salah nanti orang yang lagi sedang tawaf nyium perempuan. Tak sengaja. Ya? Iya. Lagi udah sekat. cium. Eh. Padahal sebelumnya ganteng. Ini orang, eh mukanya berubah jadi jelek. Mukanya jadi jelek, habis-habisan akhlaknya jadi buruk. Ada megang perempuan. Tangannya nempel terus. Ditarik-tarik agak bisa. Langsung, karena ah, Mekah itu taman mini akhirat. Apa yang kita buat langsung Allah balas. Apa yang kita lakukan langsung Allah balas. Ya, sebagaimana kebaikan dibalas sekian ratus ribu, maka jahat juga begitu. Jadi niat kita kalau sama udah deh, mau bagus, mau baik, jangan ada niat. Niat aja nggak boleh gimana berbuat. وعلى على ما روى ما روى مجاهد عن ابن Abbas berdasarkan apa yang diriwayatkan Mujahid daripada Ibnu Abbas. Wal muradu bil apa yang dimaksud berlipat ganda di sini ziyadatul qubhi wal adab. Kebaikan dilipat gandakan, kejahatan juga dilipat gandakan. Yang dimaksud dilipat gandakan balasan apa? Kejahatan itu maksudnya apa? Nambah keburukan dan azab. Okay. Ya. Jadi ya, ziyadatul kubhi wal adab nambahnya keburukan dan adab. Ya. Makanya kalau cuman tutup aja mulut kita ya. Andai kata melihat ke orang pulang haji makin nggak benar gitu ya. Tadinya sebelum haji wajib bayang jamaah rajin ngajinya. Eh pas saya pulang haji ngaji kagak, sembahyang kagak. Main gapri rajin banget. Nyari hartanya udah sembarangan. Mungkin, mungkin. Ya. Yeah dia disono melakukan perbuatan perbuatan yang munkarat, perbuatan dosa sehingga azab eh jeleknya nambah, bukan baiknya nambah. Jeleknya jadi nambah, azabnya disono nambah juga. Ya, bilang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan taufik untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki agar kita bisa sampai ke Baitul Al-Haram untuk menaikkan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul, ma kuntu wa nabiyuna min ghadir." Ya وحج عليها نحيا وعليها نمو وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسالهم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وارضاه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واجرنا بالتقوى وزينا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله